السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد kita menyebut tentang alur sejarah manusia setelah kita mengetahui anak Nabi Nuh itu tiga sesam itu melahirkan bangsa Semit termasuk adalah Nabi Ibrahim kemudian Ham memiliki dua anak yang pertama eh, sudah Yafid punya dua anak Yajud, Majud sama Yunani yang menjadi cikal bakal bangsa Yunani. Nah, yang menjadi banyak turunan Nabi adalah dari Arab Sam. <clears throat> Terutama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah 3000 sampai 4000 sebelum Masehi. Itu hidupnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pada saat diutus oleh Allah juga ada nabi yang tidak jauh dari situ yaitu Nabi Lut. Dia anak saudara ibunya yaitu paman. Ya. Kemudian bersamaan itu juga ada Nabi Soleh alaihissalam, ada juga Nabi Hud. Ya. Nabi Soleh diutus oleh Allah di daerah Jazirah yang sekarang masuk ke teritorial Saudi Arabia jaraknya dari Medina kurang lebih 350 km yang baru saja ditemukan kotanya yang disebut dengan yang soleh yang mereka membuat rumah-rumah gedung-gedung dari gunung dan lebih cantik dan indah jauh daripada Petra yang ada di daerah Yordania. Namun pemerintah Saudi sampai hari ini masih belum memperlukan untuk wisatawan asing secara terbuka karena masih terjadi polemik antara ulama dengan eh, pihak-pihak uh, arkeologi, pariwisata dan lainnya, tapi sudah masuk ke apa namanya cagar budaya PBB. Nah, Nabi Hud alaihissalam diutus oleh Allah di Yaman. Ya, yang kaumnya kaumnya Nabi Soleh siapa? Hah? gelap gulita ya mas ya. Kaumnya Nabi Saleh Samud dan kaumnya Nabi Hud adalah Ad. Ya. Terus Adil sekalian Setelah kita kembali lagi Ke Nabi uh, Nabi Ibrahim AS Memiliki Dua anak Anak yang pertama kali lahir adalah Ismail alaihissalam. Ya. Perlu diketahui Nabi Ibrahim alaihissalam menikah pertama kali dengan Sarah. Dan Sarah ini perempuan tercantik di dunia yang sampai hari ini belum menandinginya kecuali Hawa. Sehingga saking cantiknya ketika saat masuk ke daerah Mesir yang mau diperkosa oleh Raja Fir'aun. Akhirnya terjadi cerita karena Raja Mesir Fir'aun ini cukup aneh pada saat ini Walaupun lebih sableng lagi yang Musa Karena Fir'aun ini semacam julukan Raja Seperti sekarang di Indonesia Ada Raja eh, apa eh, Sriwijaya, Brawijaya 1, Brawijaya 2, 3 ini Fir'aun satu dua tiga sama. Nah, pada saat itu raja itu kalau ada perempuan istri orang pasti diperkosa, diminta secara paksa. Tapi kalau saudaranya enggak, aneh. Kalau dia saudara seseorang enggak dia apa Makanya ketika ditanya, wahai Ibrahim, ini siapa? Saudara saya. Makanya kata Rasulullah, kalau seandainya dianggap bohong, padahal tidak, Nabi Ibrahim bohong tiga kali. Padahal tidak. Ketika ditanya siapa dia, saudara saya, maksudnya saudara saya seagama. Ya muslim, ya saya muslim. Bohong nggak? Iya. Ketika dia habis menghancurkan berhala, kemudian ditanya, ya Tanya aja yang punya gede. Gitu. gitu. Itu yang bantu yang gede. Eh nanti Ibrahim, eh, Ibrahim jangan macam-macam. Masa saya harus ngomong sama batu? Lah ngapain lu sembah? <laughs> Gitu. Jadi sini diajak dia. Kemudian setelah diambil mau dibakar, dia mengatakan saya sedang sakit, maksudnya sakit hati. Karena penyimpangan kalian yang kalian sampai hari ini tidak mau tobat, tidak mau keluar dari dinu syirik kepada dinu tauhid. Okay. Hadirin sekalian, kemudian akhirnya setiap mau memperkosa si raja tersebut pingsan kayak kesurupan. Bola balik seperti itu. Akhirnya dia marah. Setelah sadar, kamu ini bawa perempuan atau kuntilanak ke sini. Akhirnya setelah itu datanglah Nabi Ibrahim mendakwai dia, dia sadarkan bahwa perbuatan itu tidak benar, akhirnya dia taubat. Masuklah Islam, masuklah agama Nabi Ibrahim dan akhirnya dengan kebaikan Nabi Ibrahim itu dia dihadiahi hajar seorang budak. Nah, ternyata budak ini akhirnya memberikan keturunan yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Karena perasaan cemburu, maka saraf pokoknya saya nggak mau lihat dia. Akhirnya Allah berikan wahyu pindah ke Mekah atau Bakar. Dibawalah ke sana tanpa berbekal kecuali pas-pasan. Ditinggal di daerah yang tidak ada apa-apa. Bapak kalau bayangin sekarang coba ya. Bapak ketika di Mekah tinggal berdua sama anak sendirian di padang pasir panas derajatnya 49 kira-kira masya Allah itu udah ujian kemandirian itu ya akhirnya setelah Nabi Ibrahim pergi tidak nengok Sarah ajar bertanya wahai Ibrahim apakah yang memerintahkan ini Allah dia mengatakan Nabi Ibrahim mengatakan ya apa kata Ajal kalau begitu Allah tidak menyanyiakan saya. Subhanallah. Tawakalnya. Begitu hebatnya mental seorang ibu. Begitu hebatnya mental seorang perempuan. Ya, yang tidak seperti sekarang. Ya, ditinggal ngaji aja nangis. Ditinggal ke pasar aja cengeng-cengengan. Ini ah udah enggak enggak bisa berkembang dakwah seperti ini. Ya, Ditinggal coba bayangkanlah hanya dikasih beberapa kurma sama air yang akhirnya habis. Tapi betul apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang dinyatakan oleh Hajar, kalau begitu Allah tidak menyanyikan saya, keluarlah air zam-zam. Coba bayangkan ikhwan di suatu tempat seperti itu yang kanan kirinya aja berusaha untuk ngebor 150 nggak keluar HP Zam-zam yang hanya dalamnya 32 meter Bukan 32 kilo ya 32 32 meter itu kedalamannya Keluar air setiap hari jutaan liter Coba aja Pak bayangkan kalau haji Itu kan orang yang haji yang datang itu hampir 4 juta 3 juta setengah kita bikin kasar Sekali minum Orang antum bikin setengah ini satu liter sehari, tiga juta setengah. Belum yang diangkut, belum yang di packing. Ini kalau sumur Bali kayaknya udah habis itu. Satu sumur loh pak. Belum di packing, belum yang diminum, belum yang di ini, belum yang dipakai untuk orang Indonesia juga. Belum yang dipakai nyuci kain ekrom orang Indonesia kan gitu. Kalau orang Indonesia kan habis Ah, haji umroh kain kafannya dicuci. Kenapa? Kalau nanti buat untuk kafan jenazah, malaikat nggak berani nyiksa. Nah, itu, rahasia. Eh, Makanya habis haji nekat maksiat. Ah, itu juga begini jelek-jelekan malaikat gak bakal berani. Itu. Aneh, aneh. Betul. Dan lu benci. Mereka bawa kain kapan eh kain ihram berumrah Simpun. Ada sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita kembali cerita Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim hidup di zaman berpaganisme sangat merunya dan ikhwan masya Allah kenapa di daerah-daerah seperti itu yang hidup adalah paganisme karena memang di daerah mana saja yang miskin adanya cuma batu. Dia itu lebih banyak mengekspresikan ketuhanannya ke batu-batu. Dari mana yang subur, nggak punya Tuhan? Hmm, tuh, ekspresi Tuhannya kemana? Ke pohon-pohon. Makanya Tuhan dimanapun kalau sudah nggak kenal tauhid, kalau nggak batu, apa? Pohon. Itu. Nah, ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketika itu bapaknya tukang bikin patung. Masya Allah. Namanya Azhar bahkan di antara para ahli, eh, ahli sejarah Azhar itu bukan nama Azhar itu julukan tukang bikin patung. Kalau di sini Pak Pos gitu loh Pak, tukang nganterin surat. Terus ada lagi Pak apa lagi? Iya. Yeah. Nah, menentang rajanya Namrud, masya Allah sangat biadab ya bengis coba bayangkan hanya patungnya dengan mungkin aja dibakar dibakar ya dibakar tapi Allah katakan kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim coba bayangkan kayu begitu banyak dikumpulkan oleh rakyatnya dan pembakarannya berhari-hari ya udah mateng ini bro setelah habis apinya habis selesai subhanallah sujud nggak ada sedikit pun yang kebakar Kulna saya katakan ya nar wahai api kuni bardan dingin wasalaman bukan hanya dingin bahkan Ali Tamsin mengatakan kalau Allah hanya mengatakan bardan maka Nabi Ibrahim akan kedinginan seperti dimasukin kulkas. Tapi Allah ganti lagi salaman sehat. Subhanallah. Ya. Tapi di Indonesia ditiru juga sama Sunan Geseng. <laughs> Jadi enam eh, ini diceritain pas sesi di aja ya nanti ya Sunan Geseng bagaimana dijuluki Sunan Geseng di mana tanpa tiga tahun eh, muridnya Sunan Kalijogo yang tidak lain adalah ya, pandan apa pandanaran kemudian lupa Sunan Kalijogo kalau punya murid apa akhirnya setelah ditengok tiga tahun ilalangnya sedetik manusia setinggi manusia dicari pandanaran ini di mana tempatnya nggak ketemu akhirnya alang-alangnya dibakar Dibakar setelah semuanya ternyata Sunan eh pandanaran ditemukan dalam keadaan sujud gosong tapi masih hidup ternyata. Ini kayak Nabi Ibrahim Sejak itulah pandanaran diberikan julukan Sunan Gosong atau Sunan Gesem. Sama seperti Sunan bolong Sunan Bolong. Nanti ada ya, Bolong itu ada Nah, hadis sahih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim setelah 13 tahun punya anak dari Sarah namanya Ishak. Dan itu beritanya pasti lahirnya setelah terjadi penyiksaan kaum Lut karena dia datang ke Nabi Ibrahim memberikan kabar akan menyiksa kaumnya Nabi Lut dan sekaligus memberikan kabar bahwa Sarah akan punya anak Makanya ketika itu Fasabkat wajah Masa nenek-nenek tua begini Allah oh, mempunyai anak Tapi bagi Allah Tidak ada yang mustahil Nabi Rasulullah <clears throat> Setelah itu Turunan Nabi Ishak Melahirkan Kita enggak, enggak membahas Ismail Karena nanti hanya setelah itu Nabi Muhammad Kita masuk ke Ishak Ishaq menurut versi Yahudi dan sebagian ulama Islam membenarkan yang di sebelah itu bukan Israel tapi Ishaq. Makanya Sofro, Kubatu Sofro yaitu Aqsa itu kan ada dua masjidnya. Yang depan itu masjid lama. Yang depan namanya Kubatu Sofro. Kenapa dikatakan Kubatu Sofro? Karena masjid bentuknya kubah di atas batu besar. Pak, coba bayangkan batu itu seluas diameternya itu hampir satu kilo. Batu itu. Satu batu. Disitulah ditanamin lebih bahkan ya. Diameter luas sekali itu batu. Jadi bukit itu batu utuh. Sehingga diyakini disitulah dulu Nabi Ishak disembelih. Kemudian akhirnya pada zaman pemerintahan Malik bin Abdul, Abdul Malik ibnu Marwan dibangunlah suatu masjid yang dikasih kubah emas, kubahnya emas. Nah, kemudian ketika itu masjid Masjidil Aqsa terjadi gempa besar. Nah, yang depan hancur. Ya otomatis yang kubah sofranya hancur di atas ini batu. Walhasil Emas kubah itu dijual untuk pembangunan masjid yang hancur. Terus kemudian dikasih kubah biasa. Nah, pada saat zaman setelah Perang Dunia Kedua, tepatnya Raja Hussein Raja pertama Yordania, dikembalikanlah bentuk kubah itu, tapi bukan emas, cuman lapis emas. Sampai sekarang itu. Itu. Itu cerita sedikit mampir nanti kita kembali lagi e, tentang Nabi. Nah, sebetulnya tidak ada cerita apa-apa di Kubatu Sokro cuma untuk melakukan pariwisata di sana katanya ada di dalam goa, di dalamnya itu goa. Disinilah Nabi Muhammad dulu diisrokan, kemudian diangkat bolong batunya. Mana ada Nabi Muhammad bolong keluar dari situ, bolongannya segini. Ya, nah benar. Kenapa? Tidak ada satu dalil pun yang bisa kita pegang eksplisit apalagi eksplisit Rasul itu diangkatnya di Masjidil Aqsa itu dari mana? Gak ada. Anehnya orang masuk gua itu sholat di situ dia diyakini ada kubah ada apa batunya itu batunya nah apa? Batu ngapung? ngampung, ada batu ngampung. Itu yang ada cuma di mana di internet dan internet kan bisa direkayasa coba di sana nggak ada batunya menyambung mana ada batu ngangkat segede gitu nggak benar pak ya yeah? anehnya lagi di sebelahnya diyakinin ada rambutnya Rasulullah di kota itu kemudian di bawahnya ada batu yang batu itu wadahnya rambut siapa yang bisa megang batu itu dan batu itu diyakini batu wangi abadi. Dan memang wangi. Batu wangi abadi ada rambut, siapa yang megang cepat jodohnya, lancar rezekinya. Itu seperti yang ada di budur-budur, Pak. <laughs> Eh kan di budur tuh siapa yang bisa tangannya ini eh kaya, ya kan gitu. Kasihan yang kaya orang bule karena tangannya panjang-panjang baru nyampe. Kita kuntek kabeh. nyampe nyampe. Aneh bang. Ternyata saya dapat informasi yang akurat Batu wangi itu memang dikasih tiap pagi sama tukang sapu. Dan itu nggak pernah ada yang memberitahu kecuali handling-handling tertentu yang memang jujur. Termasuk kemarin handling umroh saya aksam beritahu ini wangi, antum jangan berpenyakit, batu wangi abadi ini yang ngasih tukang sapu tiap pagi diolesi sehingga nanti dapat duit. Mau cari duit. Itu yang terjadi ya di sana dan tempat-tempat ibadah itu Masya Allah di tempat yang untuk pengemis Dan ini mencakup Islam dan Kristen Saya kemarin mencoba Untuk meratain semuanya Kayak apa? Karena eh, untuk kepentingan travel termasuk ke tempat lahirnya Nabi Isa. Di sini juga ngemis. Tempat pengemisan. Di gereja tua tertua di ini eh, ya itu apa? Eh, enggak di samping e, Jadi ada gereja diyakini situlah tempat Nabi Isa itu wafat diangkat. Di bukitnya ada di dalamnya bukit itu. Kan lahirnya. Nah, diangkatnya di gereja itu, gereja tua namanya. Nah, itu sampingnya bersebelah sebelah Jadi di sekalian kalau kita lihat memang set setelannya orang Yahudi sudah kena bahwa Masjidil Aqsa itu sudah ditempati tiga agama. Yahudi ada dengan tembok ratapannya, ya, dengan Muslim Aqsonya. Anehnya di lihat di sebelah tembok itu ada tempat ibadahnya Muslim. Gua lagi masuk ke bawah yang di supaya bisa ke sana ditarik dengan apa cerita apa? di sinilah dulu Rasulullah menambah buruknya. Itu dan nono klintingan nih itu ada itu tempat eh, cantolan itu aneh Rasulullah kapan isroknya di mana buruknya kayak apa emang tahu buruk itu ada tambangnya terus foto di tali inilah hadirin sekalian cerita-cerita yang perlu banyak kita luruskan nah sekarang kita eh, lanjut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya anak namanya Yakub dan ketika Yakub eh, kira-kira usianya usianya sudah mulai remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam apa namanya masih hidup. Makanya Rasulullah ketika ditanya yang apa namanya membangun Masjidil Haram Ka'bah adalah Nabi Ibrahim. Kemudian setelah itu membangun apa namanya Baitul Maqdis. Terus, Nah, Rasulullah ditanya, berapa jaraknya? 40 tahun. Dan ini tidak pertentangan karena Ka'bah dibangun ketika masih ketika masih bersama Nabi Ismail. Setelah itu nggak jauh e, eh, 13 tahun Ishak lahir. Kemudian setelah itu 40 tahun. Ya kira-kira 40 tahun e, dipotong 13 masih sisa berapa Pak? Mas. 40 dipotong 13 tinggal berapa? Nah, saat itu berarti Nabi Yakub umur 27 tahun. Nabi Ibrahim sudah sangat tua sekali. Nah, otomatis Nabi eh, apa namanya? Eh, Ismail juga sudah sangat eh, dewasa. Eh, dengan demikian tidak bertentangan karena ketika itu Nabi yang Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, kemudian setelah itu setelah 40 tahun bangun eh, apa Baitul Maqdis dan tidak bertentangan di dalam riwayat yang bangun Yakub karena ketika itu dibantu oleh Ishak dibantu Yakub juga. Jadi Baitul Maqdis itu dibangun bertiga itu. Nah, hadirin sekalian perlu diketahui bahwa sampai hari ini ahli arkeologi tidak bisa membuktikan Baitul Maqdis yang dibangun oleh Ibrahim. Sehingga Nabi Muhammad Jangankan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, eh, Nabi Sulaiman aja nggak ada bidang membuktikan. Ya padahal Nabi Sulaiman jauh. Nanti kita urut satu persatu sampai Nabi Sulaiman, sampai Yahya, Zakaria, eh, sampai setelah itu Nabi Isa, setelah itu Nabi Muhammad. Nah, hadis kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Yakub eh, Ishak punya anak dua namanya Aisu sama Yakub. Yakub dalam bahasa Ibraninya namanya Israel. Nah, makanya disebut Bani karena anak-anak Israel yaitu Nabi Yakub. Makanya antum jangan salah ikut-ikutan lata dengan kita benci sama Yahudi akhirnya mengatakan Israel terkutuk. Loh, antum untuk Nabi Yakub. Oh, bahaya Mas. Antum berani untuk Nabi Yakub Soal sekarang anak cucunya nggak benar. Nabi Yakub nggak ada tanggung jawab. Toh anak cucunya Nabi Muhammad juga ada yang nggak benar. Iya dong. Jadi antum jangan latah dasar kepala Israel, keterkutuk Israel. Ini berarti keparat Yakub, keparat terkutuk Yakub. Nggak benar. Minimal antum kalau nggak bilang Yahudi atau Bani Israel. Jangan Israel. Negara Israel. Ini sebetulnya justice, Pak. Karena Nabi Yakub tidak pernah punya negara Palestina. Yang punya negara itu adalah Kananium. Ya. Nah, dari sekalian, sebetulnya kalau Aisyah lebih disenengin oleh ibunya, yang nanti menurut punya anak Aisyah itu Rom, sehingga melahirkan bangsa Romawi. Makanya kenapa Yahudi sama Eropa itu agak akor karena memang satu satu umat Sama orang Arab nggak akor karena beda, sehingga musuhan aja. Nah, ibunya nah istri Nabi Yakub tidak lain ibunya eh, ibunya eh, istrinya Nabi Ishak maaf istri Nabi Ishak yaitu menginginkan yang pengen jadi nabi nurunin Nabi Ishak itu bukan Yakub tapi Aisyu, pengennya sehingga apa supaya didoakan Nabi Ishak dan ketika saat buta itu sering me me menyuguhi makanan sehingga ibunya meminta mendorong yang menyuguhkan makanan itu jangan Yakub tapi Aiso karena setiap ngasih makanan itu selalu mendoakan dengan berkat doanya Nabi Ishak itu nanti akan jadi nabi ternyata di sekalian Yakub alaihissalam juga kadang-kadang sesekali nganterin makanan malah kena doanya Nabi ya Nabi Ishak akhirnya dialah jadi nabi terjadilah crash Bahkan Nabi Yakub sampai mau dibunuh oleh Aisyah, akhirnya disuruh ibunya untuk hijrah ke daerah pamannya namanya Laban. Laban ini kakaknya ibunya. Daerah Laban itu sekarang persisnya perbatasan antara Irak dengan dengan e, apa namanya Turki. Ya, Irak dengan Turki. Di sanalah dia tinggal akhirnya lama dan akhirnya juga menikah dengan putrinya Laban. Nah Laban ini punya dua putri, yang pertama Leya, anak pertama, yang keduanya Rahil. Nah, hadirin sekalian, di dalam syariatnya Nabi Yakub, adik itu boleh dinikah dalam adik kakak boleh dinikah dalam satu ikatan pernikahan. Tapi nggak boleh adik dahului kakak. Makanya kalau ada tradisi atau keyakinan adik gak boleh dulu kakak, itu syariatnya Bani Israel. Buat kita gak perlu. Kalau kita mana aja yang laku. Iya. Daripada ditahan-tahan dua-duanya gak laku. Ya. Nah, hadis kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Nabi Yakub alaihissalam melamar rohil adiknya. Karena apa? Lebih cantik daripada Laya. Ini berarti wajar semua orang fitrah kata Nabi pun kalau nikah dari yang cantik. Akhirnya katanya bapaknya nggak bisa. Kalau kamu belum nikahin Laya, nggak boleh nikah sama Rohil. Akhirnya akad dulu sama Laya, kemudian setelah itu sama Rohil. Dari pernikahan itu lahirlah dari uh, eh, Laya tujuh anak. Ya, tujuh anak. Masya Allah. Kemudian dari Rahim dua anak yang tidak lain adalah Yusuf sama Bunyamin. Nah, disinilah rahasianya kenapa Nabi Yusuf itu ganteng karena memang bibitnya cantik emaknya itu cantik. Bukan gara-gara ganteng baca surat Yusuf. Ada. Ada orang yang pengen anaknya supaya ganteng dibacain surat Yusuf. Gak bisa mah surat Yusuf bikin ganteng orang. Kalau bebeknya umpamanya kundet, hitam, jadi putih tinggi kayak ganteng Nabi Yusuf malah curiga orang kafir niki anake sapa itu enggak benar jadi coba aja deh anak tantang bacain Yasin sampai 41 kali. Kagak bakal nganteng. Nganteng itu bibit kok. Nah, dari budaknya jadi akhirnya Laya menghadiahkan budak kepada Nabi Yakub. Ya. Kemudian Rasul juga menghadiahkan dari situlah lahir dia dua, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Dari dari budaknya Laya menurunkan dua anak. Dari budaknya Rahil satu anak. Jadi jumlah semuanya anaknya Nabi Yakub dua belas. Termasuk diantaranya Yusuf. Sehingga Nabi Yusuf ketika mimpi diceritakan kepada bapaknya. Ya abadi inni ra'aitu a'ada asyar kau wa syamsa wal ra'aituhum li sajidin. Wahai Bapakku, saya melihat sebelas bintang sujud kepadaku. Karena dua belasnya si Yusuf, ya Nabi Yusuf. Wasamsa wal qamara matahari dan bulan sujud kepadaku. Ternyata subhanallah takwilnya adalah proses semua diceritakan lengkap oleh Allah di dalam surat Yusuf yang na nanti akhirnya Nabi Yusuf diiringin karena dipan dia merasa Nabi Yakub lebih sayang kepada anaknya Rohil yaitu Yusuf sama Bunyamin daripada anak-anaknya Alaya. Disitulah terjadi keirian, irinya dendamnya itu makanya dari sekalian tidak ada bangsa paling penghasut, paling irian kecuali Bani Israel. Karena memang turunan. Gitu. Coba sama bapaknya aja nggak percaya. Apalagi sama antum. Itu aja antum mana sama bapaknya aja nggak percaya. Dan tidak ada bangsa yang paling pinter menipu kecuali Bani Israel. Antum lihat bayangkan. Dan cuek walaupun terbukti. Cuek. Curang, nipu, walaupun terbukti cuek. Coba bayangkan ada di sekalian nipu bapaknya, anak Nabi Yusuf diajak untuk berburu. Padahal bapaknya jangan-jangan anak saya nanti dimakan serigala. Masuk si bapak nggak percaya sama kita sekian banyak. Jaga anak satu aja nggak bisa dari serigala. Serigala apa? Itu. Eh ternyata adik saya masuk dicemplung sumur. Masuklah sumur, direkayasa supaya rekayasanya benar ada pembenaran datanglah isya isya'an bangun pada waktu isya sambil nangis nangisnya air mata buaya jelas cuma pada waktu isya Nabi aku nggak lihat benar waduh anak-anak saya nangis benar berarti ini hilang benar Pada nangis-nangisan karena gelap gak ketahuan terus akhirnya bawa apa namanya kain ada darahnya, bener ada darahnya. Tapi Nabi Yakub mana ada ya serigala bisa lepas baju sebagus ini terus dimakan isinya. Itu bajunya nggak sobek. Ya, kalau begitu serigala ini pinter banget bisa lepas baju. <laughs> Nah, kan gitu. Jadi ketahuan bohongnya. Darahnya aja juga ini bukan darah dari cengkraman. Kemudian yang lebih jelas-jelasan Mana ada serigala sebelum makan dicopot bajunya dulu. Ya. Terus kemudian setelah itu baru diambil orangnya, bajunya dikasihkan sama dia. Ini itu, ini bajunya. <laughs> Ini ambil ya bajunya. Terus anak ambil isinya Itu mah Pak Farid makan durian ya udah ambil gulingnya gue isi itu manusia masa serigala begitu pak ya udah deh anak ambil isinya aja lo ambil kulitnya nggak mungkin kan tapi Nabi aku oh, udah deh ini anak-anak saya udah bener, nggak bener semua walhasil innama ashku bati wa husni ilallah udahlah saya ngadu saya sedih saya adukan kepada Allah. Alhasil dari sekalian Allah akhirnya benarkan takwil mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, setelah dia dilempar di sumur, akhirnya diambil saudagar. Dan saudagar ini orangnya cuek. Jadi sehingga apa? bi barsin dia dijual dengan harga yang sangat murah. Padahal anaknya ganteng. Kenapa? Dia ini nggak pernah peduli yang mau ganteng mau jelek. Ah, nyusahin, nyusahin saya aja udah. Yang penting laku berapa aja. Itu akhirnya subhanallah dibeli oleh keluarga raja. Akhirnya kecil dirawat dirawat sampai jadi gede terjadilah berbagai macam fitnah. Di mana salah satu istrinya Fir'aun saking banyaknya, ya ada yang nggak kesapa oleh Fir'aun. Akhirnya apa? Cari pelampiasan. Karena nafkah batinnya nggak keturutan. Wah, ini ada orang ganteng banget. Yang disebutkan dalam surat Yusuf, Mahada illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat yang turun dari langit begitu mulia. Ya, saat istri-istri yang lainnya melecehkan. Gimana kamu cantik istri raja? Masa tergoda sama buruh pembantu? Akhirnya istri yang ini nggak ambil pusing, nggak mau bercincong banyak argumen. Udah, gini aja. Kita ngumpul. Ada di jalan nggak ngomong. Nabi Yusuf suruh dan, dan sesempurnanya mungkin. Setelah itu jamuan datang makan sambil ngiris-ngiris apel, Yusuf suruh keluar untuk meladenin minumannya. Itu melihat Nabi Yusuf sampai tangannya diiris. Bukan apelnya yang diiris. Tangannya yang diiris. Mahaga illa malakun karim. Apa katanya istri yang itu tadi? Apa kata gue kan? <laughs> Itu lo juga salah. Kepincut lo kan? itu dasar lo perempuan belum tahu rahasianya gitu ibarat bahasa kasarnya di sini <clears throat> akhirnya terjadilah sesuatu Nabi Yusuf dijebak di dalam suatu kamar kemudian setelah itu sudah dia dandan dengan mengatakan hai talak coba bayangkan hai haita itu kan aslinya dari kalimat hada alusnya Haidara dengan bahasa yang alus dan yang sempurna bagus Nabi Yusuf dirayu akhirnya sampai Nabi Yusuf walaqad hamma bi walaqad hamma bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi hampir-hampir Nabi Yusuf juga mau dia juga sudah mau menyajak kalau seandainya tidak melihat burhana rabbi apa burhan Rabbi? Sebagian ulama ahli tafsir ketika itu Allah memancarkan cahaya dari langit. Akhirnya dia lari. Diseretlah bajunya. Akhirnya sobek belakang. Dalam tarik-tarikan itu kepapa sama majikannya. Eh, ngapain lo nih? Ini Nabi, ini Tuan Raja kurang ajar nih orang buruk. Mau maunya, berani-beraninya menggoda saya. Kurang ajar banget ini. Ya, coba bayangkan ketua aja. Apa sekarang pendapatmu? Sudah buruk dibeli di ini, dimuliakan. Sekarang mau menggoda saya, merusak saya, memaksa saya untuk meladeni keinginan dia yang bejat. Wah, ini kurang ajar ini. Udah, tapi ternyata di sini Fir'aun kali ini Fir'aun nggak punya cemburu. Karena mungkin kebanyakan istri. <laughs> ya. Cuman ngomong, udah lain kali jangan begitu ya. Kamu udah udah sono sono sono. gitu ya Udah, eh besok udah. Lain kali jangan diulangi lagi. <laughs> Itu dong. <laughs> Kayak tekoran MK sama KPU. Gitu. eh lain kali. itu kan gitu. Ya. Eh akhirnya diledek ini dia nggak terima. Walhasil hadirin sekalian, suaminya didorong terus. Kalau begini saya malu dong. Dia fitnah, nanti ngobrol sini, ngobrol sana, membongkar rahasia yang betul yang mau adalah saya. Akhirnya apa? Tuan Raja, pokoknya kalau dia tidak di penjara saya nggak bisa tidur. Akhirnya untuk nurutin istrinya, dijebloskan ke penjara. Takut nanti kalau lihat di istana tetap cerita sono cerita sini bisa aja satu dua nanti yang percaya dijebloskan di penjara. ini sekalian setelah lama di penjara punya dua teman satu apa itu namanya kalau satu kamar itu namanya satu sel. Nah satunya ngimpi bener. Wahai Yusuf, saya itu ngimpi ini gak tahu ya takwilnya apa. Saya itu kok mengasih minuman khamr tuan raja saya. Ya, karena orang ini dulu juga membantu di dalam istana. Cuman karena kena masalah apa dijeblosin di penjara juga. Ya. Yang satunya membunuh orang. Yang satunya bunuh orang. Nah, yang satu yang bunuh orang ini pura-pura ngaku-ngaku ngimpi padahal gak ngimpi supaya ditakwil baik tujuannya karena temannya wah kamu sebentar lagi akan keluar dari penjara dan akan kerja lagi di istana memberikan minum tuan raja wah hebat nah temannya ini berharap selamat ditakwil Nabi Yusuf takwilnya bagus kan aman Nah, kalau saya Yusuf gimana nih? Saya ngimpi bahwa daging di kepala saya, ya wadah, ya Wadah itu ada dagingnya. Eh, tiba-tiba ada burung elang matok ngambil itu apa namanya daging. Wah, kepala kamu sebentar lagi dipancung. <laughs> Jangan gitu dong, sob. Gitu kan gitu. Ah, yang bener dong. Itu, ibarat kasarnya gitu kan. Enak, yang bener dong. Ya buktikan aja. <laughs> Betul, lah. tidak senang lama dipancung layarnya Makanya dari sini jangan coba-coba melarang cerita, terutama mimpi. Itu berat. Bahkan disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanksinya berat. Man ra'a syai'an lam yarahu, siapa yang melihat sesuatu tapi tidak tuh. Tapi tidak kutiba minat kadzabin ditulis termasuk orang pendusta. Ya. Jadi jangan sampai kita apa namanya e, biarkan itu semua. Selanjutnya misalnya Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Yusuf lama ini dibunuh, yang ini bebas. Tahu-tahu normal lagi, padahal sudah disampaikan. Ya temanku, saudaraku, Tolong ya nanti kalau benar-benar kamu keluar kerja lagi Sampaikan salam kepada Tuan Raja Ya, sampaikan salam aja Bahwa saya itu nggak salah Ini lupa Lupa nggak menyampaikan Akhirnya Tuan Raja, Sang Raja Mimpi Mimpinya aneh Saya melihat sapi kurus tujuh memakan sapi gemuk tujuh. Waduh, dicariin ahli nujum bukan takwil nggak ada yang bisa. Ini apa? Wong sapi makan sapi, kalau jeruk makan jeruk ada di sini kan gitu. Ya kan gitu. Akhirnya Yusuf ayyuhasidnya Wahai tuan raja, saya punya orang. Ini yang yang temannya itu. Saya punya orang. Yusuf kayaknya yang bisa ini. Akhirnya diberikanlah. Coba temui aja. Ya, kemudian tanya Wah Yusuf yang jujur, ini tuan raja ngimpi. Ada sapi kurus tujuh, makan sapi gemuk tujuh. Ya, akhirnya dia bertakwil nanti akan ada masa subur tujuh tahun. Kemudian masa paceklik habis-habisan tujuh tahun makan hasil panen yang ditanam tujuh tahun itu. Makanya tolong sampaikan ke Tuan Raja takwil itu. Akhirnya disampaikan dengan itu <clears throat> ternyata benar. Subhanallah. Hujan turun deras, pertanian subur makmur. Ini kayaknya ada benernya. Jangan-jangan yang paceklik bener juga. Walhasil Nabi Yusuf dikeluarkan Allah. Kemudian setelah itu bukan hanya dikeluarkan, akhirnya dipercaya untuk menjadi kabulok. Ya, kabulok. Dengan permintaan jadi ij'alni ala khazainil ardi wahai tuan raja jadikanlah saya kepala untuk menyimpan gandum-gandum tersebut sehingga semasa panen tujuh tahun itu simpel terus dimakan kecuali sedikit. Ternyata betul paceklik tujuh tahun. Berikutnya datang. nggak ada hujan, panen nggak ada gabek semua. Sehingga tidak main-main Pak. Coba bayangkan Nabi Yusuf di Mesir. Sementara saudaranya di Palestina nyari ke Solo Karena dikenal ada raja memiliki simpenan gandum yang melimpah dari Yordania, dari daerah mana termasuk Palestina dan ke Mesir. Coba bayangkan mas, kendaraannya hanya unta kuda loh. Kalau sekarang pesawat masuk akal, karena saking pacekliknya nggak ada apa-apa. Di Palestina batu di daerah manapun batu semua. Menjadi paceklik menuas. Sehingga saudara-saudaranya ini datang. Ya, Nabi Yusuf tahu ini kayaknya saya kenal orang-orang ini. Mereka belum begitu memastikan. Kemudian yang kedua datang ya apa namanya salah satu wadahnya itu sambil diwadai gandum diwadai takaran yang terbuat dari emas akhirnya Nabi Yusuf mengiklankan kita sebagai kabulok kecolongan barang. Siapa saja yang barangnya nanti ada barangnya itu maka kita tahan. Nah kebetulan yang dikasih kan gini, masya Allah itu pak skenario. Nabi Yusuf sudah ragu. Kan pertama gini ceritanya. Eh, eh saudara-saudara sekalian, saya nggak ngasih gandum kalian kalau saudara kalian namanya Bunyamin gak kamu bawa. Gitu. Wah, kayaknya gak bisa. Saudaranya aja hilang itu belum dimaafkan. Nabi Yusuf sudah ngerti. Wah, ini benar nih. Ini saudara-saudara saya ini. Akhirnya Nabi Yusuf pokoknya kami tidak akan ngasih apapun gandum sedikit pun kalau saudara kamu nggak ikut. Akhirnya balik kosong, tidak ada apapun yang dibawa. Akhirnya bilang sama bapaknya Yakub yang beliau ketika itu Nabi Yakub alaihissalam buta. Wahai bapakku, kita pulang bawa tangan kosong nggak ada apa-apa. Sementara keluarga kita butuh makan. Ya, dari kepala bulognya mensyaratkan kita baru dikasih gandum kalau Bunyamin dibawa saudaranya aja belum balik. Kamu bawa hilangin lagi nanti. Aduh bapak ini masih inget-inget masa lalu. Udah deh, itu percaya sama kita kan udah tobat pak, gitu kan gitu. Udah gini aja. Kamu boleh bawa tapi nanti masing-masing jangan masuk satu pintu. Subhanallah. Udkhulu min abwabil mutafarriqah. Maka kata Allah dalam surat Yusuf, masuklah dari pintu sendiri-sendiri. Jadi akhirnya apa? Skenario Allah bisa megang Yusuf. Eh, eh Bunyamin. Akhirnya betul. Dan Bunyamin masuk pintu sendiri, pulang pulang besok pintu sendiri. Akhirnya nanti ketahuan ini karungnya Bunyamin, ini karungnya bukan Bunyamin. Setelah masuk masing-masing supaya nggak ketahuan tujuannya, sehingga nanti kalau ditolak ini kena ini gitu loh Pak tujuannya Nabi Yakub ya jangan kalau nanti masuk satu pintu tolak satu tolak semua kayak kemarin itu kamu pakai ilmu strategi dong katanya Nabi Yakub ya strateginya gini masuk masing-masing pintu satu-satu satu kan pintunya banyak tuh ya karena penjualan itu banyak pintu sehingga kalau ditolak satu nggak ditolak semua kayak kemarin Betul, strategi ini dipraktekkan oleh anak-anaknya. Ide gagasan yang cemerlang dari Nabi Yaakob alaihissalam. Walhasil ada kesalian masuk. Nah, ini kata Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kebetulan ini. Udah pasang wajah karungnya ya Bunyamin dimasukin takaran terbuat dari emas. Ya, ditali semua. Eh, stop, jangan pulang semua. Ya, Eh, kuda kehilangan takaran emas. Siapa aja yang karungnya ada takaran itu, maka dia tangkap saya tahan. Mudah. Wah, sabar. kamu ada nggak? Nggak ada semuanya. Buka Bunyamin. Nah, ini nih. Wah, ini memang saudara ini nggak jauh-jauh memang pencuri. <laughs> Kan gitu. Dia kesini. Wah, ya kalau dulunya nakalin sama saudaranya ini juga nakal gitu kan disindir sama Nabi Yusuf walhasil ini anak kita tahan tapi saudaranya sudah mulai ini kayaknya orang kita kenal deh tapi nggak terusin tahan pulang kamu bilangin sama bapak bahwa anak ini mencuri membawa barang kerajaan yang berupa takaran emas bilang aja terus terang setelah dia pulang, Bunyamin gemeter kan? Waduh, masuk penjara saya. Katanya, jangan kamu merasa takut. Saya adalah saudara Yusuf, Masya Allah. Rangkulan, Pak. Dia coba bayangkan dia pada tabtais bimakanu ya pak. Jangan kamu merasa takut terhadap tindakan-tindakan anak buah saya yang bawa bodyguard ini nangkep Pak, kan takut itu. Saya saudara, saya Yusuf. Subhanallah. Udah. Terus kemudian dia pulang nemui bapaknya, bapaknya bilang, kayaknya saya kok bau aromanya Yusuf. Subhanallah mukjizatnya Nabi aku pak. Jaraknya Mesir sama Palestina berapa kilo tuh, Pak? Ya. Saya bau aromanya Yusuf. Ah bapak ini oh, Udah mati, udah gak ada Udah inget-inget aja anak-anaknya Udah lah, udah Cari Yusuf, masih ada, masih hidup Ya Akhirnya pak Dia mencari lagi ke sana Untuk apa cari makanan Setelah itu Setelah terakhir Datang bukan Apa namanya diberi makanan dulu Wahai saudara-saudaraku ini adalah saudara saya Bunyamin dan saya adalah Yusuf. Subhanallah. Udah. Wah, itu bersimpu menyembah sujud semuanya. Nah, ini benar. Ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin dan ini menunjukkan bahwa sujud pada pada syariatnya Nabi Yusuf kepada manusia tidak dilarang. Ini menunjukkan bahwa masing-masing Nabi itu punya syariat. Sementara syariatnya <clears throat> Nabi Nabi Muhammad mengatakan "Lau amartu ahadan an yajuda li ahadin la amartu imra'atan an tajuda li zawjiha li idami haqqiha 'alayha." Kalau seandainya saya membolehkan sujud seorang kepada orang lain, aku akan perintahkan istri sujud sama suami karena besarnya hak atas dirinya. <clears throat> Nah, walhasil dari sekalian <clears throat> setelah tahu <clears throat> ini adalah Nabi Yusuf, ini Bunyamin adiknya saudaranya, Semuanya berpelukan. Nabi Yusuf nyopot baju rangkapan luarnya. Wahai saudaraku, silahkan pulang. Bawa ibu bapak kita ke sini. Tapi kan dia buta, wahai Yusuf. Udah, lempar baju saya nanti ke mukanya. Insya Allah dia akan datang bisa melihat. Ini termasuk mujizat Nabi Mus, Nabi Yusuf alaihissalam. Betul. Setelah itu pulang dikabarkan, nah bener kan? Apa kata gue kalau begitu? Kalau dalam bahasa kita, bener kan? Ya, yang ketika itu di di apa namanya? <clears throat> di uh, ibaratnya uh, diserang sama anaknya udah deh pak, udah nggak usah ingat itu. Akhirnya dia mengatakan, Innama asku basi wa husni ilallah. Udah cari ada. Sayang dan ini uh, apa mencium baunya Yusuf. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa bapak itu sangat paham kasih sayangnya sampai anak. Antum aja tahu kok mana anak saya itu keringatnya baunya begini, nomor satu ini, satu ini. Paham itu masya Allah. Nah, keringatnya Nabi Yusuf itu paling diapalin oleh Nabi Yakub. Karena apa? Ada aroma khasnya. Dan itu Allah sampaikan ke beliau sampai jarak seperti itu. Dan itulah juga tidak mustahil bagaimana nanti Dajjal itu meleleh sejauh pandangan Isa bin Maryam. Pandang begini. Selagi masih dipandang oleh Isa, meleleh dia. Alisa. Ya. <clears throat> Setelah itu bapaknya diusung ke Mesir. Dibawa ke sana, pindah ke sana, tinggal di sana, dihormati di kerajaan. Sehingga sejak itulah terjadi pengembang biaan Bani Israel pertama kali di Mesir. Nah, pada pada zaman Nabi Musa alaihissalam Fir'aunnya sableng. Fir'aunnya gendeng. Wah, bukan hanya bandel, Pak. Zolim, sampai supaya dia tidak punya saingan siapapun apalagi dia ngimpi ngimpi bahwa kursinya itu dijatuhkan oleh anak kecil siapapun yang lahir lagi harus dibunuh coba nggak ingin disaingi siapapun dan isinya dari oleh para ulama ahli sejarah Fir'aun itu umurnya 30 dan 350 tahun nggak pernah sakit kaya makanya aku jadi Tuhan Makanya orang itu kata Al Hasan Al Basri, laula salasatu ma yutaqtiul insanu ra'sahu. Kalau bukan karena tiga perkara orang itu nggak bakal mau menundukkan kepalanya. Apa? Sakit, miskin, mati. <clears throat> Makanya sesekali sakit itu penting. Memberi pelajaran kita bahwa kita itu hamba lemah sehingga tunduk sama Allah yang kuasa. Kemudian miskin sesekali nggak punya duit itu penting Punya duit terus antum repot juga. Ngerti bahwa ya Allah ternyata saya itu ketika nggak punya duit begini. Nah, yang ketiga sesekali mati itu penting. Caranya apa? Antum tengok orang mati. Ya Allah, si bulan dulu subhanallah, gua kayak begitu. Enggak ada yang berani semuanya takut ya ternyata mati kepala yang dipegang-pegang dia mati padahal dulu kagaknya wah ditakutin ini itu manusia Fir'aun itu ngaku Tuhan gara-gara itu pak nah akhirnya dari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala habis laki-laki ngadu walau tentara kerajaan yang loyal Tuan Raja, ini kalau terus berlaku kita nggak punya lagi lagi yang bantui perang nanti kalau perang sopo. Yang kerja di kebun-kebun di tempat-tempat kasar siapa? Iya juga ya. Wah, kalau begitu udah gini, setahun bunuh, setahun hidup. <laughs> Iya kan gitu. Akhirnya tahun diberlakukan pembunuhan anak-anak yang lahir lagi pas lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Tahun diberlakukan hidupnya anak lagi Nabi Harun lahir. Itu. Makanya tapi Nabi Harun itu beda bapak, satu ibu. Makanya eh, apa nam eh, apa beda ibu mah. Dia benar umma. Itu. Jadi bapaknya menikah lebih dari satu. Nah, Nabi Harun itu beda ibu. Makanya saudara seibu. Gitu. <clears throat> Nah, saudara dari sekalian, ketika saat diputuskan untuk dibunuh ibu yang punya gagasan ide supaya Nabi Musa ini selamat <clears throat> saya buang ke sungai Nil dengan kotak akhirnya Masya Allah inilah Allah Subhanahu Wa Taala punya aturan ketetapan yang tidak ada yang bisa mengatur siapapun ternyata kotaknya itu singgah nyangkut di tempat pemandian istri-istrinya Fir'aun Ditemukanlah salah satu istrinya Fir'aun yang tidak lain Asia yang akhirnya nanti ikut agamanya Nabi Musa alaihissalam. Ternyata di Jawa juga ditiru Sunan Giri itu ketemunya di Bali sini Selat Bali pak. Jadi ceritanya Ratu Pinate itu adalah pedagang yang paling kaya raya, janda cantik kaya raya dari daerah uh, apa namanya uh, Pati Perdagangannya itu kelas internasional. Nah, lalu lalangnya itu lewat sini. Nah, ketika saat kapal itu melalui selat Bali situ nabrak suatu kaget itu apa namanya nakoda dikiranya nabrak karang setelah ditengok ternyata ada kotak besar setelah diambil ternyata ditemukan bayi yang ganteng sekali tidak lain adalah Sunan Giri dan Paku yang dibuang oleh bapaknya eh, oleh oleh mbaknya yaitu apa namanya eh, Ratu Belambangan ya ya eh, kenapa hadir sekalian karena eh, ceritanya kan eh, waduh ceritanya jadi panjang nih menang menang singgung menang sembuyu nanti eh, apa bagaimana mengeluarkan sayembara karena ada bagebluk sehingga siapapun yang bisa menatasi bagebluk yang anaknya kena bagebluk ini nanti kalau laki dijadikan suaminya ternyata Syekh Maulana Malik Ibrahim yang bisa menyembuhkan. Nah, di sini Bajul Semoro yang tidak lain adalah patihnya sudah mulai iri, akhirnya memfitnah ke <clears throat> rajanya tuan raja ini saya Maulana Malik Ibrahim kalau dibiarin saja hidup di Jawa, Jawa ini nanti tradisinya hilang. Terus gimana? Udah, usir aja pulang lagi ke Arab kan. Itu agama Arab ini nyusahin orang. Agama Jawa aja. Walhasil bagaimana sekarang aneh anak saya sedang Dewi Sekardadu yang tidak lain anaknya namanya Dewi Sekardadu sedang hamil. Walhasil udah nanti kalau lahir buang saja Akhirnya dibuang ke selat utara, kemudian ngambang-ngambang-ngambang sampai Bali ditubruk sama kapalnya Ratu Benante. Ternyata ketemu kotak isinya Bali. Nah kok mirip Nabi Musa? Jadi kalau begini Pak, semua rekayasa karoma itu ternyata jiplak mukjizat Nabi nanti. Yang penulisnya itu ingin mengatakan secara bahasa tubuh, bahasa tulisan. Eh, wali-wali Arab, wali-wali Jawa tidak kalah hebatnya dengan wali-wali Arab. Gitu loh Pak. Itu nanti uh, usut di ujung-ujungnya ke sana. Buktinya apalagi nanti bagaimana uh, Sunan Giri adu kesaktian dengan pegawan Mintos Meru itu ya, yang terbang gunung pucuk gunung itu nanti kita ceritakan di di Jenar nanti. Ya. Nah, Hadirin sekalian, kita lanjutkan. Setelah itu terjadilah pembantaian besar-besaran. Inilah yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an bahwa Bani Israel nanti kena dua pembantaian. Ifsadain, pembantaian pertama ini kedua zaman Bukhair Nasr. Ya, nanti raja Irak yang menjajah Palestina yang akhirnya menghabisi semua sampai Taurat dibakar tidak ada satu helai pun Taurat yang masih sisa Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi namanya Uzair. Ya, nabi itulah yang diklaim uh, apa namanya menghadirkan Taurat lagi dengan persisnya seperti yang diturunkan Allah. Akhirnya orang-orang Yahudi punya kesimpulan, ini kalau bukan anaknya Allah nggak mungkin. Akhirnya dia dijuluki Uzair ibnullah. Nah, Terjadilah adu kesaktian dengan Nabi Musa, ya sihir. Akhirnya Nabi Musa sanggup membawa lari Bani Israel, dibawa lari lagi ke Palestina. Pada saat itu terjadi pertempuran sengit, pengepungan yang sudah tidak ada kesempatan lagi. Kecuali depan ini samping kanan kiri pasukan sudah model tapal kuda, yang model ini, yang belakangnya lautan. Ya Allah, saya tidak punya daya lagi. Depan saya mati, belakang saya mati juga. Ya kan, Pak? Ke depan dibunuh Fir'aun, ke belakang tenggelam mati juga. Akhirnya Allah suruh memukul Musa, pukul tongkatmu. Akhirnya membelah. Oh, ternyata di Sunan Bunan juga punya tongkat. Hebat lagi, Pak. Ya mirip-mirip semua, cuma dirubah dikit-dikit. Ini tongkatnya bisa bikin orang itu kapal sampai sekian puluh tahun lari di atas air. Kalau ini masih cemen pak. Kalau ini kan dibelah pakai tanah, nggak hebat. <laughs> Ini masih ada airnya dia bisa nyebrang. Ya Sunan Bonang, itu kan gitu. Hebatan mana Nabi Musa sama Sunan Bonang? <laughs> itu maunya ngomongnya begitu hebatan Sunan Bonang. Kalau Sunan Bonang nggak usah dibelah, lari bisa. Ini Nabi Musa masih ya um, dibilang masih manual lah gitu. <laughs> Ini dibelah pakai tanah, bisa jalan masuk akal loh tanah loh. ini nggak main-main mas. Wali Jawa itu nggak usah dibelah. Itu tanah, ini apa air lari udah. Itu maunya yang diomongin ke kita bahwa wali Jawa itu lebih hebat. <laughs> Gitu. Nah, dari sekalian sebetulnya terpon maju mundur. Ini kayaknya bukan tanah, ini bukan jalan, kanan kiri laut. Tapi wah ini kalau dibiarkan ini gimana? Akhirnya ragu-ragu. Maju mundur maju mundur. Allah pancing Fir'aun ketika itu disebutkan dalam satu riwayat membawa 200 ribu pasukan kuda. Bagus kudanya, lebih bagus daripada kuda Prabowo. Ya. <laughs> Prabowo lagi, ya. Ya umpamanya gitu loh, mana ya. Lebih bagus, ya. Ya. Akhirnya pak Kudanya ini kan kuda jantan. Dipancing sama kudanya yang dikudak dari Allah yang naiki Mikail kuda betina yang paling disenangi kuda jantan. Wah, ternyata kuda 200 ini lari ngejar itu semuanya. Wah, Fir'aun juga mau gak mau. Nah, di belakang Jibril naik kuda yang ditakutin kuda-kuda semuanya itu. Jadi yang belakang didorong sama Jibril, yang depan dipancing sama Mikail. Wah, akhirnya masuk semuanya, Allah balikin. Akhirnya tenggelam. Sono sudah lolos semua, mereka ragu maju mundur maju mundur, sementara mereka sudah jauh, Allah Subhanahu wa taala balikan kulum satu persatu dengan Allah Akhirnya sejak itulah Nabi Bani Israel sama Nabi Musa tinggal di apa namanya daerah Baitul Maqdis. Nah, Palestina kemudian terjadi kekosongan pasca Nabi Musa. Tidak ada nabi, akhirnya Allah orang Bani Israel minta, ini ada musuh kita bahaya. Minta, akhirnya diutus tolong, tolong pun akhirnya ditolak. Apa ini orang? Masa ini jadi raja kita? Ya, nggak punya duit, kita lebih berhak tapi Allah kasih jauh basrotan bil ilmi wal jism dia kasih gagah ilmunya cerdas ini yang cocok jadi pemimpin kamu jauh basrotan bil ilmi cerdas wal jismi gagah makanya syarat jadi pemimpin nomor satu apa gagah sama cerdas itu <laughs> ini kalau tapi ketika itu sudah ada nabi kecil yaitu Dawud ikut perang. Masya Allah, melawan Jalut, Wal hasil subhanallah. Ini Pak menunjukkan akhirnya kemenangan itu di tangan Nabi, ulama. Umar itu harus ikut ulama. Dalam pertempuran yang sengit, Allah berikan keahlian Dawud lempar batu, nggak tahu modelnya apa ketepil apa apa itu ekspresi tukang cerita aja itu kan katanya Nabi Dawud ketepil langsung kena mukanya jatuh itu nggak ada riwayat secara jelas modelnya apa intinya Allah berikan keahlian untuk melempar batu kenalah toluk jalut akhirnya mati saat itulah Dawud walaupun kecil sudah terkenal dan walaupun kecil sudah diangkat oleh Allah menjadi nabi Nah, setelah wafatnya Talhur, akhirnya kekuasaan diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam yang akhirnya diturunkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan dia berdoa, "Ya Allah, Robbi habli mulkan yang bagi li ahadin Ya Allah, berikanlah aku kekuasaan yang tidak pernah Kau berikan kepada siapapun setelah saya. Hebat Pak, coba bayangkan. Semua jin Ifrit ditaklukkan. Ifrit Ifrit pada zaman Nabi Sulaiman Nah, karena Nabi Sulaiman ingin memindahkan singgah sana Balkis, Ibrahim nantang. Wahai Nabi Sulaiman, saya sanggup memindahkan sebelum engkau selesai dari lapar. Apa katanya Ibrahim? Ini alaihi laqawiyun amin. Sungguh aku terhadap memindah singgah sana Balkis itu qawiyun punya skill aminun amanah. Masya Allah. Ini betul syarat kerja. Skill amanah. Ibrahim aja amanah kok. Karena pemimpinnya bagus. Tapi kalau pemimpinnya jelek, ya repot. Yang aman-aman jadi hybrid. Iya. Kalau pemimpinnya bagus, makanya saya sering katakan, lingkungan menentukan. Contoh ke negara atau perusahaan. Kalau sekarang lingkungannya bagus, manajemennya bagus, pemimpinnya bagus, saya ibaratkan seperti mobil bagus murnya otak dikit aja berasa. Wah ini kayaknya nggak enak nih mas. Tapi pak kalau institusi negara, lembaga, organisasi atau perusahaan jelek, itu kayak mobil tua, ban copot aja nggak ngerti. Iya, ban lepas aja nggak tahu. malah ngomong, eh bannya siapa tuh bang? <laughs> mas, mas, gimana sih? Ban antum ah, yang masa sih? Iya. Iya. Antum lihat kadang-kadang atasan anak buahnya korupsi aja nggak tahu Masa iya sih pak dia korupsi? Loh pak kan anak buah bapak. Ya nggak tahu juga. Anak juga jarang masuk kantor. Nah itu ketahuan ban lepas saja nggak ngerti. Tapi tadi itu masya Allah zaman Nabi Sulaiman subhanallah ibrit aja jadi amanah. Kalau zamannya rusak, yang amanah-amanah jadi hybrid. Coba bayangkan pasukannya dari semut. Yang bagian doa istisqof semut. Itu kalau hujannya jarang, semut yang istisqof. pak. Pernah Nabi Sulaiman mau istisqof itu selapangan semut semua. Wah, kalau begini kita nggak jadi istisqof aja. Karena mereka lebih berhak dikabulkan doanya oleh Allah. Itu semut pada tidur begini ngangkat itu ngangkat e, kakinya berdoa. Ini sudah berdoa mereka. Ya, pasukan dari hewan gajah ini semuanya pasukan dari burung termasuk hudhud yang memberitahu tempatnya Balkis ini kekuasaan yang memang sampai Nabi Muhammad ketika sanggup menangkap Ibrit karena goda sholatnya kalau seandainya bukan karena doanya Nabi Sulaiman, saya akan tangkap tali di tiang masjid dibuat mainan anak-anak. Rasul karena nggak enak doanya Nabi Sulaiman. Setelah itu, setelah pasca Nabi Sulaiman alaihissalam, maka dibangunlah Baitul Maqdis. Dan ini pun tidak ada satu ahli arkeologi sampai hari ini bisa membuktikan yang diklaim Yahudi ada apa namanya Haikal Sulaiman yang sekarang sudah menghabiskan miliaran dolar pak untuk nyari itu di sekitar itu Masjidil Haram. Jadi Masjidil Aqsa itu sudah terowongan banyak dicari nggak ada. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia, maka muncullah Ali Imran. Ali Imran menghasilkan atau apa namanya, ah, apa namanya, punya anak eh, Maryam yang nanti dinadarkan, ya. Tapi sebelumnya juga sudah ada Zakaria, eh, ya, Zakaria, eh, apa namanya, kemudian Yahya, Yahya Kemudian setelah itu Nabi Musa, Nabi Isa karena lahir dari keluarga Ali Imran, Maryam yang dinazarkan untuk diabdikan di Masjid Baitul Maqdis. Ternyata perempuan akhirnya diabdikan di sana, ditemukan suatu keanehan di mana e, buah musim e, tertentu tidak ada pada saat itu ada. Dan Zakaria tersebut, e, eh, Zakaria ketika itu menjadi pem, apa namanya imam besar masjid Baitul Maqdis. Makanya dialah yang merawatnya, ya, yang kemudian akhirnya melahirkan Yahya dan akhirnya tidak lama Nabi Yahya Zakaria dibunuh, Yahya juga dibunuh, Nabi Isa alaihissalam juga hampir nyaris. Siapa yang tidak lain adalah Raja Herodes. Dialah yang memancung pengikutnya Nabi Musa menjadi lampu-lampu di jalan di salib salib dinyalakan kalau pada waktu malam. Jadi salib itu sebetulnya tempat penyiksaan pengikutnya Nabi Yus, Nabi Isa alaihissalam dan kalau malam dinyalakan dibakar batoknya pak itu bersama nyala itu salibnya nah ya, kalau sekarang disembah ya aneh Wong itu tempat penyiksaan nabinya kok Ya, harusnya kan kasihan bahkan kalau bisa salibnya diremekin. Ini e, menyiksa nabi saya. Saya tersinggung kalau melihat salib. Nabinya disiksa kayak begitu malah di di ini. Kalau saya saya memakin ini ngancurin nabi gue nah, pengikutnya dia hancurin enak aja dirawat-rawat itu ya nah setelah itu ada yang salian Nabi Isa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subyalau mereka tidak sanggup membunuhnya tidak sanggup menyalibnya tapi Allah serupakan yang tidak lain adalah Yehuda atau dalam bahasa Ibrani-nya siapa namanya Judas eh siapa Judas es Estariot ya es pokoknya itulah <laughs> setelah itu Nabi Muhammad keluar masa fatrah. Terjadi masa kosong. Agama sudah tidak diindahkan. Bahkan agama bid'ah menjadi panutan Terjadilah kebid'ahan di Yahudi, Nasrani. Jadi nah, Yahudi aja agama bid'ah karena Islam. Puasanya Nasrani yang 30 jadi 50. Yahudi malah jadi satu. Asyura Padahal Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum nah, tattaqun puasanya sama tapi orang Nasrani jadi 50 mereka jadi satu sehingga dari sekalian tidak tersisa kecuali beberapa gelintir orang yang masih mempertahankan agama Ahlul Kitab dan agama Ibrahim. Tapi semuanya sudah mengikuti bid'ah. Agama palsu yang ngakuin Nabi Isa itu nabi hanya beberapa gelintir seperti guru-gurunya Salman Al Farisi itu aja kan Salman Al Farisi ceritanya setelah dia melihat majusi itu sesat dia tertarik sama pendeta dia borgol sama orang tuanya akhirnya dia mencuri-curi waktu lepas dari orang tuanya minggat ke padahal dia tempatnya adalah Iran untuk apa melanjutkan pencarian agama ketemulah pendeta-pendeta yang beragama ini mengakui Allah itu satu, Nabi itu Isa, bukan Tuhan. Akhirnya wafat, ganti pendeta lagi. Wafat, ganti pendeta lagi sampai lima. Makanya disebutkan di dalam kitab Al Isobah karya Imam Al Imam uh, Al Hamid bin Hajar disinyalir umurnya Salman Al Farisi itu lebih dari 350 tahun. karena Karena nemuin Imam pendeta mati ganti lagi mati ganti lagi nggak mungkin kalau hanya umur Ratusan ini e, di bawah seratus Nah, kalau antum membaca di beberapa sirah sampai akhirnya pendeta terakhir wahai Salman sudah tidak ada lagi. Yang bisa saya tunjukkan pendeta mana yang bisa mengajari agama yang murni ini. Seperti Islam Pak sekarang. Nyari ustadz yang murni sudah susah. Ya. Akhirnya Pak Salman nanti akan ada nabi akhir membawa risalah yang sebagai kelanjutan yang diceritakan di dalam Taurat Injil ini. Kalau kamu bisa berangkat ke sana, silahkan. Akhirnya apa? Dengan kekayaan yang ada, dengan bekal yang ada, dia cari orang Arab yang rihlata sitana. Liila bin Quraisyin bin رحلة الشتاء والصيف kalau syita pada waktu ke musim penghujan mereka dagang ke Yaman kenapa Yaman itu panas sehingga pada waktu musim dingin enak udaranya Rehlatas soib pada waktu musim panas kesan karena sam itu dingin ketika musim panas enak udaranya kayak kemarin saya ke sana Masya Allah eh, kayak Bogor lah itu. Masya Allah Ya, walaupun ketika tidur takut jangan-jangan mortal nyasar hotel saya. <laughs> itu deg-degan aja itu kan. Nah, subhanallah dari sekalian, di sanalah akhirnya Salman ketemu Yahudi Medina. Salman ketemu Yahudi Medina atau orang Arab biasa karena nanti akhirnya dari sekalian setelah dia uh, ini Berapa ongkos sampai ke Medina? Sekian, sekian, sekian, dibayar. Setelah nyampe di Medina, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dijual ke orang Yahudi. Ngomongnya apa? Eh, saya mau, mau punya budak. Mau beli berapa kamu? Padahal bukan budak. Setelah itu tempat budaknya Salman itu di mana? Transaksinya di mana? Budaknya aja beli terserah berapa aja. ono ambil ya. Dia ngacir, pergi. Sementara si Yahudi, udah kamu saya sudah beli. Eh, gimana sih beli? Loh, kalau sudah selesai transaksi, duit saya sudah dibawa. Kamu udah, eh enak aja. Akhirnya tidak bisa mengelak kerjakan Yahudi Medina di kebun kurma. Nah, ceritanya setelah Nabi hijrah ya dia sudah punya tanda-tanda dari pendeta yang terakhir wahai Salman nanti Nabi itu punya tanda tiga satu mau hadiah tidak mau sodakoh dan di belikatnya ada tanda khotamun Nabi udah ketika dia saat datang ada berita Nabi katanya di Medina dia datang bawa sodakoh kurma situlah ini kayaknya ada benar tapi kurun dua jangan-jangan kebetulan aja nggak mau dia akhirnya datanglah berikutnya Muhammad eh Muhammad ini hadiah buat saya dari saya untuk kamu dimakan dengan lahapnya wah benar ini yang satu ini yang repot ini gimana suruh lepas Rasulullah akhirnya pada waktu pelaksanaan eh, apa namanya e, penguburan jenazah Rasulullah kepanasan melepas bajunya dilihat ternyata khotam yang disebutkan di antara pernikahan itu dilihat maka dirangkullah Salman merangkul Rasulullah dan akhirnya menyatakan masuk Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nyambunglah nabi akhir yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab